istilah umumul maknawi itu istilahnya Syekhul Islam untuk makna kia. Sementara di di kamus istilah usul tidak ada yang masuk. dengan <coughs> umumul maknawi terlihat lihat apa umumul makna yang belum dimaksudkan umumul makna itu saya misalnya perintah untuk menyelidiki untuk masalah mengubah warna ubah. kenapa Nabi perintahkan untuk diselisih perintahkan umat Islam untuk e, mengubah warna ubahnya, apa faktornya, apa ilahnya dan maka menyelidiki orang maka ilahnya menyelesaikan orang kafir. Jika demikian, maka semua perkara yang di situ jika melakukannya kita menyelisih orang kafir, maka masuk maka ada. Ini yang disebut dengan al-umum al-mahlam. Karena perintah itu adalah di makna kaunihi mukhalifatan atau mukhalafatan karena menyelisih itu diperintahkan karena di sana ada unsur menyelisih maka semua perkara yang di sana ada unsur menyelisih maka diperintahkan. ya. diperintah untuk mengubah warna uban. Kenapa diperintahkan? Karena menyelisi orang Yahudi. maka yang jadi ilah adalah menyelisih orang Yahudi. Maka semua perkara maka bisa dikiaskan. Maka semua perkara yang di situ menyelisih orang Yahudi maka kita diperintahkan untuk mengerjakan. Sehingga aksar nas meskipun banyak orang yabda'una bersegera memakai atau ini jalan yang kedua yaitu pakai umum maknawi Wakala minhum sedikit dari mereka yang ton memperhatikan metode yang pertama itu membedakan antara apa mafhum lafat mutlak dan mafhum mutlak dari lafat bahwa ablar padahal itu lebih dahsyat tidak soha jika pemahamannya benar mayoritas ulama kalau dalam masalah menetapkan hukum ini umum berlaku untuk semua hal lebih sering memakai langsung umum makna makna dari hal ini apa karena faktor ini ya sudah di sini di perkara ini ada faktor ini ada ya sudah maka berlaku maka berlaku maka berlaku ya cari ilahnya ketemu dan sudah maka berlaku. Padahal ada juga cara yang lain, yaitu cara yang pertama yang membedakan antara ya, mafhum lafaz mutlak dan mafhum mutlak dari Kemana Tumanakul kemudian kita katakan hab anggap saja. Anak ijazah bahasanya mencukupi mencukupi untuk dikatakan menyelisihi yang sul itu bisa terwujud bima bisa memukhalafatan dengan melakukan suatu perbuatan yang dikatakan ini menyelisihi tapi nanti ada akan tetapi menambahi kadar mencukupi kadar mencukupi itu masuk atau tidak jika perintahnya adalah mutlak Baca firman Allah, rukuklah kalian dan sucilah kalian dan dan eh, warna mida jika semacam itu minal awamil mutlak dari perintah perintahnya Anggap saja kita katakan di sini perintahnya mutlak. Makhalifuhum, selisihilah mereka. Kita anggap saja mutlak. Kalau mutlak cukup sekali itu sah. Namun bagaimanakah kalau orang lebih dari satu hal maka berarti menyelisih orang kafir dalam satu hal sudah sah dikatakan menyelisih orang gimana kalau orang itu nambahi saya juga menyelisih orang kafir dalam masalah ini Cuma saya menyelisih orang kafir dalam masalah itu boleh atau tidak boleh masuk bagaimana ayat warkau waktu Allah kalian sujudlah kalian maka orang ini sudah dikatakan melaksanakan sujud ketika dia sujud sekali akan tetapi seandainya dia tambahi sujud itu menjadi berkali-kali terlarang kah? Tidak terlarang. Bahkan disyariatkan, bahkan diperintahkan. Ya, kembali kepada hadis Fakalifuhu Selisilah mereka Anggap saja ini Fi'il Hingga fi'il itu maknanya mutlak Dan cukup seorang itu disebut menyelisihi Dengan mengerjakan satu satu hal saja atau perbuatan yang menilai menyelisih langkah. Namun seandainya saya menyelisih langkah dalam masalah-masalah yang lain, apa nggak boleh? Boleh. Ini kaidahnya, nanti ada alat qadril mujizya masuk atau dikatakan al-amru mutlak. sebagainya jika perintah itu adalah perintah mutlak maka menambahi lebih dari sekedar kadar mencukupi itu dibolehkan tidak dilarang maka disyariatkan sebenarnya dibolehkan disyariatkan Wal yukrim doifahu Muliakan tamu menegaskan betul-betul mulia tanpa agama saja. Palyukrim di sini cara pemahamannya adalah dengan oh ini fiil, fiil, fiil itu yufi dulu islak. Eh, ya. Maka asal ada satu bentuk pemuliaan ya sudah. Nah, seandainya ada orang yang meningkatkan bentuk pemuliaan, apakah telah sehingga terlalu memuliakan tamu, apakah tidak boleh? <coughs> boleh. Asyada al qabil mujzi masuk atun izakan al amru mutrafa. Kaidahnya tambahan dari kadar mencukupi itu disyariatkan, dianjurkan jika perintahnya adalah perintah amri an udul amri an lafzi fi'li al khasi bihi ila lafzin a'am a'ummu a'amma minhu a'amma minhu makna ka udulihi anil lafzi at'imhu at'imhu ila lafzin akrihu wa anil lafzi fa, fasbiru ila lafzin ila lafzin fa khalifuhu la budda min fa'idatin wa ila famutabaqatul lafzi lil ma'na aula aula aula min itlaqil lafzi ami wa iradatil khasi wa laysat guna fa'idatun tadharu ila ta'al ila ta'allaq ta'alluqal qasdi ila ta'alluqal bidalikal ma'na bidalikal ma'na al-ami ami al يشتمل يشتمل على هذا القاسي وهذا بي بين بين عند التأمل عند التأمل Penjelasan yang ketiga Fi asli takrir Asal muasal penetapan Penetapan bahasanya e, eh, Mukholafah itu berlaku untuk Semua ciri khas orang kafir Anak udul dan amri bahwasanya ketika perintah itu dipalingkan dari lafaz fi'il yang khusus kemudian dipilih lafaz yang lebih luas maknanya semacam berpaling dari lafaz bilah makan dan perintah berilah makan buat tamu itu diganti dengan lafaz muliakan tamu dan lafaz e, eh, ubahlah uban kalian namun dipilih oleh Nabi selisilah yang di dalam humin faidah harus ada manfaatnya harus ada maksudnya Wah jika tidak ada maksudnya maka kecocokan lafaz terhadap makna itu lebih baik daripada memutlakan lafaz umum menggunakan lafaz umum namun maksudnya adalah khusus. Walai sabuna dan di sini tidak ada faedah yang nampak kecuali yang maksud dengan makna umum ya makna umum ini mencakup juga makna khusus jadi ada satu hal yang jelas yang data amul ketika dilakukan. Nabi memerintahkan untuk mengubah warna uban dan mereka menyelisih Yahudi Nabi katakan fakhalifu selisihlah Yahudi kenapa Nabi tidak memilih kata-kata warna lah warna ubat maka ubalah warna ubat itu mak itu lafaz khusus untuk makna khusus sedangkan fakhalifuhum selisihlah Yahudi tapi maknanya adalah ubah warna uban ini lafaz umum untuk makna khusus maka dipilihnya lafaz umum untuk hukum asalnya kecocokan antara lafaz dengan makna itu yang aula ya mutafaqatul lafzi lil makna aula hukum asalnya kecocokan lafaz dengan makna itu itu yang lebih baik dalam berbahasa dalam berbahasa ya maknanya itu yang dimaukan itu ya sudahlah pakai lafaz yang menunjukkan makna itu itu lebih baik sedangkan dipilihnya lafaz umum padahal maknanya khusus maka itu harus ada faedahnya. Nah, apa faedahnya? kulkas dibisa dengan makna am Bahasanya makna am itu dimaksudkan menyelisih Yahudi dalam ciri khas mereka itu satu hal yang dimaksudkan dan termasuk menyelisih Yahudi yang dimaksudkan adalah mustamil ala hadal khas mencakup hal yang khusus yaitu masalah mengubah warna ubah. يعقل الوصف الرابع أن العلم بالعام عاما يقتضي يقتضي العلم بالخاص يقتضي العلم بالخاص والقصد العام عاما يوجب يوجب القصد للمعنى يوجب القصد للمعنى للمعنى الخاص فإنك إذا علمت أن كل أن كل كل أن كل مسكر حرام haramun kham anna kulla muskirin khamrun wa alimta anna nabiza muskirun kana kana il kana ilmuka bizalikal amru Bizalikal amri. bizalikal amri al-ami wa bi usulihi wa bi usuli bil qasi mujiban li ilmika bi wasfil qasi فذلك إذا كان قصدك طعاما مطلقا أو مالا مطلقا وعلمت وعلمت وجود طعام معين au malin muayyanin fi fi makanin hasala qas hasala qas lahu izil ilmu izil ilmu wal qasdu yata yata qani fi misli haja wal kalamu yubayyinu muradul muradal muradal mutakallami mutakallimi mutakallimi wa maqsudihi wa maqsudahu wa maqsudahu fa iza amara bi fi'li bi fi'lin باسم دال على بسم دال دال على معنى عام مريدا به فعلا خاصا كان ما ذكرناه من الترتيب ترتيب الحكم يقتضي أنه قاصد أنه قاصد بالأول لذلك بأول بالأول لذلك المعنى العام وأنه إنما قصد ذلك وإنما قصد ذلك الفعل الخاص لخصوصه لحصوله به ففي قوله أكرمه طلبان آه، طلب طلبان طلب لإكرام المطلق وطلب لهذا لهذا الفعل الذي يحصل به الفعل المطلق وذلك لأن حصول المعين مقتد لحصول المطلق وهذا وهذا معنى صحيح إذا إذا صدف إذا صدف Uh, fitnatan fitnatan minal insani wa zaka wa zakaan inti inti tafaa intafa'a intafa'a bihi fi kathirin minal minal mawadi'i wa ilmu bihi wa ulima wa ulima bihi tariq tariqul bayani wa dalat wa dalalati nah. penjelasan yang keempat anal ilmal bil am pengetahuan dengan lafaz am kita ketahui bahwa lafaz am adalah aman ke lafaz am adalah lafaz am ya tadi al ilma bil khas menuntut eh, ilmu dengan satu hal yang khusus dan maksud yang am kita ketahui adalah am yujibu mengharuskan al qasda maksud lil makna khas untuk makna yang khusus Fa'ina ka'idha alimta, maka jika engkau tahu contohnya, jika engkau tahu dan setiap yang memabukkan adalah khamar, maka engkau, dan engkau mengetahui bahasanya Nabi satu satu jenis minuman Nabi ini misalnya muslimun adalah memabukkan. Karena ilmu kabizalikal amril am maka ilmumu dengan perkara yang umum yaitu setiap mabukan telah khamar lebih husulihi filkas dan untuk mendapatkan ilmu hal umum itu filkas dalam satu hal yang khusus yaitu nabi mujiban menyebabkan li ilmika fi wasfil menyebabkan engkau mengetahui sifat yang khusus Kita punya ilmu umum, itu setiap muskil itu khamar. Kita punya ilmu anan nabis muskir. Maka hal ini akan membuahkan ilmu ini akan membuahkan ilmu bahasanya nabis khamar kita punya ilmu kulu khamren muskil kemudian kita punya ilmu benda ini muskil maka kita akan mendapatkan mujibal ilmika biwasfil khas. Ini menyebabkan engkau punya ilmu ilmu baru, ilmu tambahan yaitu ini. Demikian pula jika maksudmu adalah mak makanan secara mutlak, apa harta secara mutlak. Dan engkau tahu adanya makanan tertentu atau harta tertentu di satu tempat juga Rahu maka terwujudlah maksudmu untuk itu karena ilmu dan maksud itu keduanya beriringan lihat dalam semisal ini dan kata-kata itu menjelaskan maksud orang yang berkata-kata dan maksudnya Faizah amara maka jika Allah memerintahkan bifi'lin satu perbuatan dengan ismin dengan dengan kata-kata atau dengan isim yang menunjukkan makna yang umum dan bi yang dimaksudkan adalah perbuatan khusus karena mata karena maka apa yang telah kami sebutkan menatap tartib hukmi daripada dari tartib hukmi yaitu tadi ya e, karena ilmuka bidzalikal amril am wa bi wusulihi fil khas mujiban li ilmika bi wasfil khas maka apa yang telah kami sebutkan yaitu karpet hukmi yaitu urutan pola berpikir yang tadi menuntut anak hukum qasidun fil awali lidzalikal ma'na al-am Bahasanya yang memerintahkan itu bermaksud dengan fil awali hal yang pertama karena adanya makna umum. Ba'anau ini inama qasada dzalikal al-khas dan orang yang perintah itu bermaksud pada perbuatan khusus itu lihusuli hibihi karena adanya makna umum itu pada padanya. kembali kepada contoh tadi anau qasidun bil awali dzalikal ma'nal am tadi ada kalimat kullu muskirin khamrun maka hukum yang pertama ini adalah dzalikal makna am karena ada makna umum yaitu muskir wa inna ma qasada dzalikal fi'la akan tapi nabit itu namun yang dimaksudkan nabis itu haram Nafas itu adalah kamar lihusulihi bihi karena adanya sifat iskar dalam nafis. Contoh, contoh yang lain, misalnya akrimhu. Ada tamu, kita katakan kepada tuan rumah muliakan tamu. Maka kalimat muliakan tamu tolabani mengandung dua tuntutan Pertama, tuntutan untuk memuliakan tamu secara mutlak. Kemudian yang kedua, tuntutan lihat dan di untuk melakukan satu perbuatan yang dengan perbuatan tersebut maka terwujudlah perbuatan di ilmu telah. Kata-kata muliakan tamu. Maka itu mengandung dua hal, yang pertama tuntutan untuk memuliakan tamu secara mutlak. Yang kedua untuk melakukan satu perbuatan tertentu yaitu memberi suguhan yang dengan perbuatan tertentu ini maka terwujudlah al-fi'lu al-mutlak yaitu memuliakan. Wadzalika dari hal itu li'ana husulul makna al-mu'ayyan karena adanya satu hal yang tertentu yaitu memberi suguhan itu muktadin menuntut terwujudnya satu hal yang mutlak yaitu memuliakan kamu Wah, makna sahih dengan adalah satu hal yang benar. Tidak sedapat jika mencocoki ketegasan seseorang dan ke uh, eh, wazaka dan kecerdasan seseorang dan kecerdikan seseorang. Maksudnya apa? Hal ini bisa dipahami kalau orang itu adalah orang yang cerdas. penjelasan di atas itu menjadi pahami kalau orangnya itu cerdas. Inta abihi jika sering memode, hmm. maka dia akan bisa mengambil manfaat dengan penjelasan ini dalam banyak kasus. Dan dia bisa mengetahui cara untuk memberikan penjelasan dan sebagainya. jika ada perintah mutlak perintah mutlak itu mengandung dua tuntutan tuntutan untuk melakukan satu hal yang mutlak muliakan dan perintah untuk melakukan satu perbuatan tertentu ya dengan perbuatan tertentu tersebut terwujudlah perbuatan mutlak ini anu. Tapi ini هذا يدل على أن سنة المخالفة أمر مخصوص شرعي غير حقيقة لكن قصد الجنس قد يحصل الاكتفاء فيه في المخالفة في بعض الأمور فما زاد على ذلك لا حاجة إليه قلت إذا ثبت أن الجنس مقصود في الجملة كان ذلك حاصلا في كل فرد من أفراده ولو فرض أن الوجوب سقط في البعد لم يرفع حكم الاستحباب عن الباب وأيضا فإن ذلك يقتضي النهي عن موافقتهم لأن من قصد مخالفتهم بحيث أمر بحيث أمر بإثبات فعل يقتضي مخالفتهم فيما لم تكن المخالفة فيه موافقة موافقة فيه من فعلنا ولا قصدنا كيف لا ينهانا عن أن نفعل فعلا فيه موافقة موافقتهم سواء قصدنا موافقتهم أم لا- موافقتهم موافقتهم أم لم نقصدها الوجه الخامس أنه رتب الحكم رتب الحكم رتب الحكم أنه رتب الحكم على على الوصف بحرف الفاء ويدل هذا على أنه علة له من غير وجه حيث قال إن اليهود والنصارى لا يسبحون فخالفهم فإنه يقتضي أن علة الأمر بهذه المخالفة قومهم لا يسبحون فالتقدير يشبه بأنهم لا يسبحون وإذا كان علة الأمر بالفعل عدم فعلهم له دل على أن فصل المخالفة لهم ثابت بالشرع وهو المطلوب يوضح ذلك أنه لو لم يكن لو لم يكن بقصد مخالفتهم تأثير في الأمور في الصبر لم يكن لذكرهم فائدة ولا حسن تعقيبه حسن تعقيبه ولا حسن تعقيبه به وهذا وإن دل على أن مخالفتهم أمر مقصود شرعي وذلك لا ينفي أن يكون في نفس الفعل الذي خلقوا فيه مصلحة مقصودة ma'a in nadhari an mukhalafatihim fa innahuma syai'ain. Nah. ayat kal, tersisa pembahasan yaitu kita katakan hadaya dulu maka hal ini menunjukkan bahasanya jinsal mukhalafah menyelisih orang kafir secara umum siapakah yang dimaksudkan oleh syariat? Wa ada sahih dan ini satu hal yang benar. Akan tetapi maksud e, jenis menyelisih secara umum qad yahsul terkadang terwujud al ikhfa ufihi mencukupkan diri padanya dengan menyelus dengan perbuatan menyelisih dalam sebagian perkara. Pemazhab ala dzalika hajat hajata maka apa yang lebih dari itu maka tidak perlu jika ada orang yang mengatakan cara mengatakan memang benar bahwasanya menyelisih orang kafir itu satu hal yang dimaksudkan oleh saya akan tapi bukankah terkadang menyelisih dalam sebagian perkara saja sudah cukup ya sudah cukup sehingga lebih dari itu tidak perlu lebih dari itu tidak perlu bagian saja maka jawabannya kultu aku katakan dan sabata kita telah bulat anak jin bahasanya jenis yaitu menyelisih orang kafir secara umum itu maksud dimaksudkan oleh syariat jumlah secara umum karena dalika maka hal itu terjadi dalam semua dikuli fardin dalam semua kasus dalam semua satuan dari satuan-satuan jenis umum yaitu menyelisih walau dosa adanya diandaikan anal wujud bahasa kota bilba bahasanya hukum wajib itu gugur dengan perbuatan telah dilakukan oleh sebagian orang Satu kifayah satu kifayah hukum wajib itu sudah gugur dengan dilakukan oleh sebagian orang. Sebagian orang telah mensolati jenazah. Ya sudah. Akan tapi apakah dan hukum sholat jenazah ini tidak ghairu masuk untuk yang lain? Jawabannya lam yarfa hukmal istihbab anil baqi. Itu tidak menghilangkan hukum anjuran untuk yang lain. Masalah jenazah hukumnya fardu kifayah. Jika sudah sebagian orang melaksanakan maka sudah sah sedangkan hukum untuk yang lain adalah dianjurkan maka anggap saja anggap saja perintah ada perintah menyelisih orang kafir ini sudah terpenuhi jika kita menyelisih orang kafir dalam masa ini kita sudah dikatakan menyelisih orang kafir bukankah hukumnya menyelisih orang kafir dalam masa yang lain dianjurkan ya Kemudian aidan jawaban yang kedua inna dzalika tadi Maka hal itu Perintah untuk menyelisih orang kafir itu tadi menuntut larangan untuk mencatat ke orang kafir Di anaman Karena orang yang kosa mukhalafat tahum bermaksud untuk menyelisih orang kafir yaitu di mana dia memerintahkan untuk ihdas fi'lin, melakukan satu perbuatan yang tadi yang perbuatan itu bermakna menyelisih orang kafir. Lima lam takun muafakofi min fi'lina. Dalam perkara yang mencocoki orang kafir itu bukan perbuatan kita dan bukan maksud kita. Maka bagaimanakah mungkin dia tidak melarang kita anak ala untuk melakukan suatu perbuatan yang perbuatan tersebut menyelisih kita mencocoki mereka baik kita bermaksud untuk mencocoki mereka ataupun tidak bermaksud untuk mencocoki mereka Jadi kita lihat <clears throat> syariat bermaksud untuk supaya kita menyelisih orang kafir di mana dia memerintahkan kita untuk mengubah uban untuk memberikan warna untuk uban dan memberi warna untuk uban itu ya tadi mukhalafatan artinya kita menyerahkan padahal tidak mengubah uban itu bukan perbuatan kita putih itu yang ngasih bukan yang menyebabkan yang menjadikan rambut ini putih itu bukan kita lam takon muwafaqah fi dia melarang kita untuk mencocoki memerintahkan untuk menyelisih orang kafir dengan memerintahkan kita untuk melakukan satu perbuatan yaitu memberikan uban eh, mengubah warna uban ya dengan dengan mengubah warna uban ini ya tadi mukhalafatoh berarti kita meneliti Yahudi padahal muafakoh padahal tidak memberi warna uban seandainya kita biarkan putihnya uban muafakoh kan ini Padahal muafakah putihnya obat itu bukan perbuatan kita. Ya, bukan perbuatan orang kan? Kita tidak terima, oh rambut kita putih. Gitu kan? Maka bagaimanakah mungkin dia tidak melarang kita untuk melakukan satu perbuatan? Yang perbuatan itu kita yang melakukan dan itu mencocoki mereka. maka bagaimanakah mungkin kita dia tidak melarang kita untuk melakukan satu perbuatan dan perbuatan itu kita yang melakukan dan itu mencocoki mereka padahal perbuatan mencocoki mereka yaitu putihnya uban itu bukan perbuatan kita dan itu dilarang ini ada perbuatan yaitu putihnya uban itu mencocoki orang Yahudi dan kita diperintahkan untuk menyelidikinya padahal putihnya uban bukan perbuatan kita Bagaimana kan kalau kita dengan sengaja melakukan satu perbuatan? Ini perbuatan kita, kita yang melakukan. Kita bermaksud untuk melakukan satu perbuatan. Hmm. Kita bermaksud untuk melakukan satu perbuatan. Sujud kepada Allah untuk Allah di patung Yesus. Sujud ini kita yang melakukan. Maka bagaimana ini tidak jelas? Wong perbuatan mencocok yang bukan kita yang lakukan, bahkan Allah yang lakukan, bahkan Allah yang memberi yaitu putihnya uban, itu kita dilarang. Kita diperintahkan untuk melakukan satu perbuatan untuk menyelisih. Maka bagaimanakah dia tidak melarang kita untuk melakukan satu perbuatan, misalnya sujud kepada Allah di depan patung Yesus? Ya perbuatan ini men mencocoki mereka. Meskipun baik kita itu punya niat untuk mencocoki mereka, ataupun kita tidak punya niat. Baik kita sujud kepada Allah di hadapan patung Yesus itu dengan maksud untuk mencocoki mereka ataupun tidak mencocoki mereka. Yang jelas perbuatan kita ini kita lakukan dengan kesengajaan kita dan perbuatan ini menghasilkan bentuk menghasilkan منتفع ومنتفع في المعنى kan aneh kalau perbuatan bukan perbuatan kita itu masalah uban kita dilarang untuk membiarkannya pada itu bukan perbuatan kita perbuatan mencocoki orang kafir itu putihnya uban bukan perbuatan kita kemudian kita diperintahkan untuk menghindarinya maka ini perbuatan-perbuatan kita kita sujud sama pada Allah di hadapan patung Yesus dan kita tidak diperintahkan untuk meninggal. Ya. Penjelasan yang kelima, anak rotabal hukma Allah mengurutkan hukum alal wasfi dengan satu sifat bihafil fa dengan huruf fa ya dulu hata maka hal ini menunjukkan setelah huruf fa itu adalah ilah ini yang sebelum huruf fa banyak wajhin dari banyak penjelasan ini tapi gitu. yang bunyinya yang mudah warna Nasara la bihun fakalifu Ya Yahudi dan Nasrani tidak mengubah warna uban maka silsilah mereka. Ini ada pak pakal itu Pak Ino ya tadi maka kalimat ini menunjukkan bahasanya ilah perintah ilah dari perintah untuk menyelisih Yahudi dia di mukhalafah itu menyelisih orang Yahudi adalah karena mereka tidak mau mengubah Hingga makna fakolibuhum Artinya asbiru Ubahlah warna uban kalian Di anak daya sebihun Karena mereka tidak mengubah warna uban Maka layak birun itu Itu adalah ilah kaidah dalam usul usul tartibul hukmi ala wasli fi saya dulu ala dulu anal wasfa ilatan Wajah karena ilatul amri jika ilah dari perintah untuk mengubah warna ubat adalah ada mufi'lihim karena mereka tidak melakukannya dalam maka ini menunjukkan bahasanya maksud mukhalafah menyelisih lahum Yahudi dan satu hal yang benar-benar ada dalam syariat yaitu bahwa maksud dan inilah yang kita inginkan Yuwadih dzalika memperjelas hal itu. Laulam yakun liqasdi mukhalafatihi. Seandainya menyelisihi orang-orang Yahudi tidaklah memiliki takdirun pengaruh dalam perintah untuk mengubah warna warna uban maka lam yakun dzikrihi faedah maka penyebutannya itu tidak ada manfaatnya dan tidaklah bagus mengiringinya dengannya wada wa insalla ala anna mukhalafatahum dan ini wa indala meskipun menunjukkan bahasanya menyelisihi orang kafir satu perkara yang dimaksudkan oleh syariat fadzalika maka itu la yanfi tidaklah menafikan ayakuna fi nafsil fitri bahasanya dalam perbuatan alladzi khulifu fihi yang mereka diselisihi di dalamnya mengandung maslahat yang dimaksudkan Ma'afatin nazar dengan menutup pandangan dari menyelisih mereka. Fa'inahuna syai'aini maka di sini ada dua hal. Ya, seandainya eh, seandainya memberi warna uban itu bukanlah satu hal yang dinilai menyelisih Yahudi maka perintah untuk membunuh warna obat itu tidaklah tidak menutup kemungkinan adanya maksud adanya masalah adanya manfaat jadi juga ada maslahat yang lain seandainya ini bukan mukholafah seandainya ilahnya itu bukan e, eh, mukholafa mukholafa menilai orang kafir itu bukanlah satu maksud pokok. Namun menilai orang kafir tetap ada manfaat, tetap ada maslahatnya. Meskipun dia bukan maksud pokok, tetap ada maslahat. Sama sambutan saja, itu di waktunya warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.